Ya sebelum kita masuk kepada bab baru yaitu tentang al-mansubat, kita meroja dulu bab-bab sebelumnya khususnya yang barusan kita lewatkan yaitu tentang dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan teman-temannya. Soal Dhanna wa akhwatuha naw'an. Uzkuruhuma ma'a dzikri amalihima. Ya, sebutkan. Dhanna dan teman-temannya ada dua macam. Sebutkan. Yang pertama, afalul qulub. Yang kedua afalu tafsir. Apa amalannya? Dhanna wa akhwatuha tansibu al-mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani lah menasabkan mubtada dan khabar atas dasar keduanya sebagai dua maf'ulnya. Kenapa di sini disebutkan tansibu al-mubtada wal khabar? Karena asal dari dua maf'ulnya adalah apa? Mubtada khobar. Seperti pada contoh Zonantu Zaidan iman Aslinya apa? Zaidun imun. Dari sini juga kita mengetahui bahwasanya zanna dan akhwatnya masuknya apa? Kepada apa yang aslinya apa? Mubtada dan khobar. Hmm. Uzkur majmu'atan min af'alil qulub. Thumma ja'alha fi jumalin mufidah sebutkan sekumpulan dari af'alul qulub. Sebutkan dulu sekumpulan dari af'alul qulub. Zanantu, hasibtu, khiltu. Ya. Terus ya. Ya. Coba Marwan contohkan zanantu. Hasibtu sampingnya. Ya, Hasan. Khiltu tu pas nggak kira-kira tu kurang pas ya karena beliau sudah jelas-jelas Khalil kalau tu kan mana ya baru Jahan kan kurang pas tu Hah. Sel itu syakhisan, ya, yang lain. Zam Zamat ni syekhon <laughs> Innama syekh Ya Hajautu Ada apa syairnya Ya Waqad kuntu ahju aba amrin aqasiqatin Hasan ada tu ah syair la ta'dudil maula syarikaka ya walakinil maula syariku kafil fil udum hab ah ada syairnya juga kan ajirni apa malik wa illa fabni imran halikan ah itu ra'aitu Ra'aitu Zaidan qa'iman. Ya. Alimtu. Alimtu Alim tu. Jalisan. Wajah Wa wajadaka bolang fahada. Itu juga sama. <laughs> Alfaitu innam alfau abahum bolin. darah itu Ah. Yang syair bagaimana? Durita Durita lafia al ahdi eh Durita lafia bil ahdi Ya urwu faktabib fa inna bi ilafa Hamidu asan Ta'alam ah ini juga apa syairnya Ta'alam syifa'a an-nafsi qahra aduwiha ya fabaligh bilutfin ha bitahayyul wal makri nah. kalau bisa dihafal itu syawahidnya ya penting kemudian soal akhir Udhkur majmu'atan min af'ali tafsir Thumma ja'alha fi jumalin mufidah Sebutkan sekelompok dari af'ali tafsir Sebutkan apa saja Ja'ala radda ittakhadha Sayyara dan Hab Wa apa Wahab atau hab Wahaba iya Contoh ja'ala Bermana tafsir Siapa Irfan Bermana tafsir failnya. Ja'altu Muhammadan sodiqon misalkan. Iya, sayyartu Muhammadan atau sadiqi, iya, lebih tepat. Ya, kemudian radda. Ya, yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Iya, ittakhadha wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Sayyara Tina khazafan wahaba wahabani Allahu fida tanggung sih ak ya semoga Allah menjadikan aku sebagai <laughs> hmm Barakallahu fiik li dhanna wa akhwatiha salah satu ahkamin uzkurha. Dhanna dan teman-temannya ada tiga hukum. Apa saja sebutkan? Al-i'mal. Yang kedua, ilgha. Yang ketiga, ta'liq. Ya. Kalau ihmal ataupun i'mal, ini bagaimana i'mal? Masuk kepada seluruhnya. Kalau ilgha dan ta'liq, hanya masuk ke af'alul qulub selain yang jamid yaitu apa selain hab dan ta'lam itu diingat-ingat ya diingat-ingat sebutkan contoh ilho Marwan contoh ilho udah hafal kan apa contoh ilho Zaidun dhanantu qaimun. Ya, sebelum di Arab apa sebab alasan ilgha? Atau hukum ilgha dulu apa? Hukumnya ilgha. Jaiz. Eh, kapan terjadi ilgha? Apabila fiilnya ditengah tengah oleh Kapan terjadi ilgha? Apabila fiil di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Ya, Yang kedua, apabila fiilnya diakhirkan ada dua maf'ulnya. Coba Irfan arab ya nih. Zaidun dhanantu qaimun i'rab ya arid. Zaidun dhanantu ya qaimun khabar. Ya. Contohan ta'liq. Apa? Zonantu la Zaidun qaimun. Uzkur al-mu'alliqat. Ikhlas sebutkan al-mu'alliqat. Lil amil, ha? Yang pertama? Lamul ibtida. Lam nafiyah. In nafiyah. Sustifam terus. Hah? Masih ada enggak? Masih ada kan? Ada tambahan kemarin kan? Apa tambahannya? Hah? Rubah. Masih ada tambahannya? Apa? Ya, apabila salah satu dari mafolnya adalah isim istifham. Soal berikutnya, mata yajuzu hazful maf'ulaini au ahaduhuma idza kana al-fi'lu dhanna au ihda akhwatiha. Uzkur dzalika ma'al amzilah. Kapan boleh membuang dua maf'ulnya atau salah satunya apabila fi'ilnya dhanna ataupun teman-temannya? Kapan boleh? Idza dalla alaihi dalil Idza dalla dalil 'ala al-mahdhuf. Contohnya apa? Contoh pembuangan dua maf'ul. Aina syuraka alladzina kuntum taz'umun. Takdirnya apa? Taz'umuna taz'umunahum syuraka'a. Contoh pembuangan satu fa'il apa? Ah, satu maf'ul. Contoh pembuangan satu maf'ulnya dhanna ataupun akhwatnya. Hah? ucapanmu tu Zaidan jawaban liman kol man tahu kau iman ya tu Zaidan di sini hanya disebutkan satu maf'ulnya saya menduga Zaid sebagai jawaban dari si penanya yang bertanya kepadamu man tahu kau iman siapa yang kau duga engkau sangka sedang berdiri engkau jawab tu Zaidan saya kira dia Zaid ya Hal sumi hal sami amin akhwati zonna Apakah Samia termasuk akhwatnya Zona? Hah? Kalau Al-Akhfash berpendapat bahwasanya Zona termasuk apa? Akhwatnya ah, bahwasanya Samia termasuk akhwatnya Zona. Hmm. Menasobkan dua maf'ul. Syaratnya apa katanya? Syaratnya. Syaratnya guna maf'ul hasani jumlah mimma isma agar maf'ulnya yang kedua adalah jumlah yang bisa didengar. Contohnya apa? Sami itu Zaidan apa? Yaqulu kadza atau yaqra'ul Quran ataupun yu'adzin misalkan. Ya. Mazhab jumhur bagaimana? Bahasa samia adalah fiil yang muta'adi kepada satu maful saja. Terus kalau datang setelahnya jumlah jumlahnya di Arab sebagai apa? Hah? Mesti hal, mesti. Tergantung. Iya. Kalau maf'ulnya itu nakiro maka er, jumlah yang setelahnya di Arab sebagai apa? Sifat. Kalau maf'ulnya ma'rifah maka jumlahnya di Arab sebagai hal. Para contoh sami'tu fatan yazkuruhum jumlah yazkuruhum sebagai apa? Ha, eh? fatan sami itu fatan ya guru sebagai sifat para contoh sami itu zaidun yaqra'ul quran maka ya yaqra'ul quran sebagai hal iya itu murojaah seharusnya di ulang-ulang jangan bosan-bosan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya Babul mansubati minal asma. Bab yang mansub dari isim-isim. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang mansub ada 15 isim. Yang pertama wahiyal maf'ulu bih, maf'ul bih. Wa minhu al-munada. Masuk kepada maf'ul bih juga munada. Kama sayati bayanu. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Kemudian yang kedua, wal masdar, masdar. Wa yusamma al maf'ul al mutlaq dan disebut dengan maf'ul mutlak. Ingat ya, masdar atau maf'ul mutlak sering kita dapati karena ulama menyebutkan dengan istilah masdar. Masdar mansub maksudnya maf'ul mutlak. Jangan saya bingung. Ya. Yang kedua atau yang ketiga zarfuz zaman. Zarfuz zaman, keterangan waktu. Wa zarful makan, keterangan tempat. Wa yusamma maf'ulan fi dan ini disebut dengan maf'ulan fi. Maf'ul yang perbuatan itu dikerjakan padanya. Yang berikutnya maf'ulun li ajlih, al maf'ulu li ajlih, maf'ul li ajlih wal maf'ulu ma'ah. Yang keberapa ini? Enam ya. Wal musyabbah bil maf'uli bih. Dan yang diserupakan dengan maf'ul bih. Tujuh. Wal hal. Delapan. Tamyiz. Sembilan. Mustafna. Sepuluh. Khabaru kana wa akhwatiha. Ya. Khabarnya kana dan teman-temannya. Sebelas ya. Wa khabarul hurufil musyabbah bilaisa. Khabarnya huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Dua belas Khobaru af'alil muqarabah. Khobarnya af'alul muqarabah. Berapa ini? 13. Atau salah ngitung Ismu inna wa akhwatiha. Isimnya inna dan teman-temannya. Isimnya la. allati li nafsil jinsi. Dan yang terakhir yang 15. At-tabi' lil mansub. Tabi bagi yang mansub. Coba dihitung kembali. Yang pertama apa? Maful bih. Yang kedua. Maful mutlak. Yang ketiga. Maful fi. Yang keempat. Maful ajlih. Yang kelima maf'ul ma'ah. Yang keenam al-musyabbah bil maf'ul Yang ketujuh al-hal. Delapan tamiz, Sembilan al-mustasna. Sepuluh khabar kana wa akhwatiha. Sebelas al hurufil musyabbaha isa, Dua belas khabaru af'alil muqarabah. Tiga belas ismu inna wa akhwatiha. Empat belas ismu la allati fi jinsi. Lima belas at-tabi' lil mansub. Tabi bagi yang mansub wahwa arba'atu asya'a kama taqaddam dan tabi' bagi yang mansub ada empat perkara sebagaimana yang telah lewat. Apa saja? Yang pertama? Hah? Naat, yang kedua? Apa? Atof, ketiga? Badal, yang keempat? Taukid. Ya. Baik, kita masuk ke yang pertama dari al-mansubat minal asma. Wahwal al ismul babul maf'uli bih, bab tentang maf'ul bih. Hada babu al-maf'uli bih. I'rabnya babu sebagai apa? Khabar dari mubtada yang takdirnya apa? Hada. Hada babu al-maf'uli bih seringkali khabar itu dalam judul-judul dibuang. Hanya khabarnya saja. Mubtadanya dibuang, seringkali dibuang. Babu al-maf'uli bih. Maksudnya Hada babu al-maf'uli bih. Ini adalah bab tentang maf'ul bi. Wa huwal ismu alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Maf'ul bi adalah isim yang fi'il itu terjadi padanya. Fi'il itu menimbanya. Fi'il itu mengenainya. Contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Di sini Zaid adalah isim yang yaqa alaihi ad menimpa pada Zaid apa ad pemukulan Zaidan ini lil aqil wa rakibtul faras ini juga sama al faras adalah apa maf'ulun bih karena fi'il itu menimpanya wattaqullah bertakwalah kepada Allah juga lafzul jalal Allah sebagai maf'ul dan ini tidak dikatakan bahwasanya fi'il menimpanya. Itu dikatakan bahwasanya fi'il at-taqwa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini fi'ilnya sifatnya apa? Maknawi. Kalau tadi hissi, ad-darb kan, ar-rakab ar ataupun ar itu apa? Fi'il yang hissi. At-taqwa adalah fi'il yang maknawi. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah wa yuqimuna shalah juga sama. Ya, as-shalah sebagai maf'ulun bih. Di sini ditetapkannya fiil kepada maf'ul itu di atas sisi penetapan. Dan terkadang penetapan fiil di atas ataupun kepada maf'ul di atas sisi penafian. Seperti lam adrib zaidan. Lam adrib zaidan. Di sini ditetapkan penafian pemukulan dari Zaid sama juga di situ Zaid sebagai maf'ul lam adrib Zaidan juga dikatakan Zaid sebagai maf'ul di sini ditetapkan fil adrib kepada Zaid tapi di atas sisi penafian penafian pemukulan itu ditetapkan pada Zaid sama juga ini juga maf'ulun bih I'rabnya bagaimana? Darabtu Zaidan. Darabtu fi'lun wa fa'il Zaidan maf'ulun bih. Ittaqullah. Ittaqu fi'lu amrin mabni ala madza? Ala ma yujzamu bihi mudhari'uh ataupun mabni ala hadfi an-nun li'annahu minal af'al khamsah. Al-waw ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف للفارقة لفظ الجلال الله mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi al-fathah zahir ala akhirih demikian pula wa yaqimuna shalah insyaallah yang Rabbnya zahir wa huwa ana qismaini dan dia kembali ke mana wa huwa maf'ul bi maf'ul bi ada dua macam zahirin wa mubmarin yang pertama maf'ul bi yang zahir. Yang kedua bomir. zahir ma taqaddama dzikruhu. Adapun maf'ul bi yang zahir adalah apa yang telah lewat penyebutannya. Seperti apa contohnya tadi? Darabtu Zaidan, raqibtu al-faras, ittaqullah, yuqimuna shalah. Wal mubmaru qisman dan maf'ul yang mubmar ada dua macam. Yang pertama muttasil, muttasil. bomir yang muttasil apa dhamir mutasil? Definisinya masih ingat? Ma maleit yubtada bihi al kalam wa la ba'da illa ikhtiyaran. Dhamir mutasil adalah domir yang tidak bisa dimulai dengannya kalam dan tidak bisa jatuh setelah bah, illa dalam keadaan bisa memilih. Seperti apa contohnya? Dhamir maqama illa misalnya tu nggak bisa. Hmm. Contohnya akromani wa khawatihi. Akromani dan teman-temannya. Apa teman-temannya akromani? Akromani terus akroma nah Terus apa lagi? Akromahu ak akromahuma akromahum akromaha akromahuma akromahunna akromaka akromakuma akromakum akromaki akroma kuma akroma kuna, akro apa akro masih ada enggak habis sudah habis ya sudah habis panasan sulit mikir apa lagi nih sudah enggak ada Eropnya bagaimana jelas ya akroma nih Eropnya fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih akroma fi'lun madin mabni 'alal fath la mahallalah minal i'rab nun lil wiqaya al ya dhamir muttasil mabni ala sukun wa fa'iluhu mustatirun fihi jadi fa'ilnya dulu ya mustatirun fihi jawasan takdiruhu huwa al ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin afalun bih akramani wa khawatiran teman-temannya wa munfasilun dan macam yang kedua dari maful bi yang berupa bomir adalah bomir munfasil. Maful yang berbentuk bomir munfasil. Contohnya iyaya. Dan akhwatnya apa saja teman-temannya iyaya? Iyaya, iyana, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. I, iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakum. Nah, itu teman-temannya iyai. Dan ingat, yang menjadi bomir mana? ianya saja. Adapun yang setelahnya adalah apa? Harfu al-khitab, harful khitab. Ya menunjukkan mutakallim wahdah, na mutakallim wahdah wa ma'ahu ghairu ataupun wahdah al-mu'azzim li nafsihi ya, dan seterusnya. Jadi yang setelah ianya adalah huruf-huruf khitab. Waqad taqaddama dzalika fi faslil mudmar dan telah lewat. Ini juga pada pembahasan tentang mudmar ma'akromtu illa iyyaka ya illa iyyaka dihasar ataupun iyyaka na'budu i'rabnya bagaimana iyyaka budu? iya Bomir munfasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam. Iya, harful khitab. Iya, Dala ala madza? Al mutakallim wahdah. Na'budu fi'lun wa fa'il marfu' li tajarrudihi min nasib wal jazim wa alamatu nasbihi ad-dhammah dhahirun ala akhir wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu insyaallah bisa ya ya rabnya wa qad taqaddama dzalika fi fasli al mubmaran. ini telah lewat bahasanya pada bahas pasal tentang dhamir-dhamir silakan dibuka kembali ya Coba di Arab. Iyakum kanu ya'budun. Iyakum kanu ya'budun. Iya. Pamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli suina fulun bih. Muqaddam. Bagi ya'budun. Jadi maf'ul bih muqaddam dari ya'budun. Kanu. Kemudian kafnya dulu. Iyakum kafnya. Harfu khitab wal mim alamatul jama'. Kanu kana fi'lun ماضينا ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر والواو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في حرف اسمه اسمه كان يعبدون فعل مضارع مرفوع لتجرده الناس والجزم علامة رفي ثبوت لأنه من الأمثلة الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل جملة الفعل والفاعل في محل ناس من خبر كان خبر كان ah sudah habis waktunya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang hukum asal dari maf'ul bih dalam penyebutan bagaimana hukum asalnya apakah dia disebutkan di akhir ataupun di awalkan subhanakallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum